Hari ini yang mengaku alusunah berkata kita ambil akhlaknya dari sufi. lihat. Kita kembali kepada kita. Kalau al Fauzan, hafizahullah. Karena mereka para salafus salim muhasirina lil bid'ah. Wala yasmahuna bi syai'in minha. Karena mereka sangat mengurung kebidahan. Gak boleh muncul dan tidak mengizinkan, tidak membolehkan, tidak membiarkan ada sedikit pun dari kebidahan.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 Ikhwani. Kemarin ada si fulan jadi sufi. Selesai. Berguguran. ya Yatasaqatun ala tariqid da'wah. Mereka berguguran di jalan dakwah ini. Agama tetap tegak. Dengan kita ataupun dengan selain kita. Qala Ida dayana dinana wa tamalakta ma'al mubtadi'ah wa ashabil ihdath kalau kita melalaikan agama kita dan kemudian tamalakna ma'al mubtadi'ah kemudian kita berlembek-lembek dengan ahli bid'ah wa ashabil ihdathat dan berlembek-lembek dengan orang-orang yang mengadakan kebinahan-kebinahan wa tasahalna ma'hum dan kita meremehkan menganggap enteng bersama mereka fa innana nahnu alladziina nadhi' maka niscaya kitalah yang akan tersia-siakan Kitalah yang akan sia-sia atau akan terlempar, akan terhempas.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 Wa turfa sunan. Wa tasirul bid'ah din yang akhirnya kebid'ahan itulah yang dianggap agama. Sunnah-sunnahnya satu persatu hilang Sedangkan kebidahannya dianggap sebagai agama, menggantikan sunnah-sunnah. Walaysa sama dzalik anna kullal ummah. Tentunya maknanya bukan seluruh umat. Tetap ada sekelompok dari umatku kata Nabi yang bahirina alal haq.